mana tadi yang kesamaan puasa bagaimana puasanya yang masih punya hutang ini seorang ibu punya hutang puasa lalai atau sakit apakah puasanya diterima atau tidak dan bagaimana cara membayarnya kalau ada orang punya pu, punya utang puasa di tahun lalu maka puasa itu akan menjadi utang baginya dan harus dibayar kalau kemudian masuk Ramadan berikutnya kok dia belum sempat membayar maka ketahuilah puasa Ramadan ini ya bisa diterima oleh Allah tetap dia wajib puasa Ramadan saat ini cuman utang puasanya yang dulu itu bagaimana kalau utang puasa yang dulu itu bagaimana tetap menjadi utang bagi orang tersebut jadi kalau masuki bulan Ramadan lagi utang tersebut tetap utang dan harus dibayar nanti kalau sudah keluar dari Ramadan tahun ini cuman wajibkah membayar fidyah karena teledor ibu-ibu biasanya kebut-kebutan kalau sudah syakban nggak mau eh, membayar puasa kecuali sudah dekat Ramadan baru kalang kabut pengen bayar puasa bagaimana kalau ada orang utang puasa yang lalu belum kebayar kok masuk puasa yang baru lagi maka orang tersebut siapapun orangnya wajib membayar fidyah bukan ibu saja asalkan Sepanjang satu tahun mulai sawal waktu itu, sampai Ramadan ini, nggak ada kesempatan untuk mengkodok. Artinya ada udur terus. Misalnya kalau ada udur terus, ya nggak nggak ada fidyah. Misalnya melahirkan pas tanggal satu sawal, berarti setelah melahirkan kan menyu menyusui. Sebetulnya di saat menyusui satu tahun ini dia bisa mengkodok puasanya cuman karena dia juga berat maka tidak mengkodok puasanya karena ada udur kok masuk Ramadan lagi puasanya belum dikodok maka kewajiban bagi dia tetap hanya puasa saja jadi yang sering yang selama ini apa yang yang menjadikan seorang wanita di samping mengkodok harus membayar fidyah sama orang laki-laki adalah kapan di saat di dalam satu tahun terbentang itu punya kesempatan meng mengkodok artinya apa? nggak ada udur yang sembilan itu nggak ada udur yang sembilan kok nggak mau ngerjakan lalu tetap tidak bisa sampai masuk Ramadan maka itulah yang didenda dendanya itu karena dosa denda fitiah setiap hari 6,7 on tapi kalau sepanjang satu tahun ada udur sakit atau nyusui hamil maka memasuki Ramadan yang baru lagi maka yang wajib bagi dia hanya mengkodok sesuai dengan hari yang ia tinggalkan pada Ramadan lalu nggak usah pakai tambahan yang namanya fidyah jadi dia itu denda keteledoran teledor punya kesempatan ngodok nggak mau mengkodok